بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك أعلمك ما عليون ما كتاب عليين هو كتاب مرقوم مختوم يشهده المقربون من الملائكة إن الأبرار لفي نعيم جنة alal araiki as fil hijali yang durun ma'u'tu minan na'imi ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im bahjatat ta'naum wa husnah yusqawna min rahikin khamrin khalisatin minad danas makhtumin ala ina'iha la yufakku khatmuhu illa la yafukku khat la yafukku khatmahu khatmahu illa hum illahum khitamuhu miskun ay akhiru surbihi yafuhu minhu raihatul mistik wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun falyarghabu bil mubadarati ila taatillah wa mizajuhu ay ma yumzahu ma yumzaju bihi min tasnim fusira biqailihi ainan fanasbuhu biamdahu fanasbu biamdaha biamdahu muqaddaran yashrabu bihal muqarrabun ay minha hmm? ay minha aw domina yashrab makna yaltadhu innal ladhina ajramu ka abi jahal wa nahwihi kanu minal ladhina amanu ka ammar wa bilal wa nahwihima yadhakun istihzaan bihim wa idza marru ay al mu'minuna bihim yataghamazun ayushirul mujrimuna ilal mu'minina bil jafni wal hajibi istihza'an wa idza qalabu raja'u ila ahlihim ila ahli munqalabu faqihin afi fi qira'ah fakihin mu'jibin bi al mu'minin wa idza ra'awhum ra'awul mu'minina qalu inna haula'i ladallun di imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa ma ursilu ay al kuffaru alaihim alal mu'minina hafidhin lahum aw li a'malihim hatta yarudduhum ila masalihihim fal yawma ay yawmal qiyamati alladhina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki fil jannati yanzurun min manazilihim ilal kuffari wa hum yu'adzabuna wa yudhakuna minhum kama dhahikal kuffaru minhum fid dunya al tuwibal al tuwiba ay juwizi al kuffaru ma kanu alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Salamulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Kemarin diterangkan bahwa fujar, orang-orang kafir itu tercatat semua amalnya visi jin. Kemudian al orang-orang mukmin, orang-orang berbuat baik, para malaikat, amal-amal mereka dicatat ada di aliyin, kan itu. Sekarang balasannya apakah hanya cukup dicatat? Nah, sekarang diterangkan bagaimana balasan mereka al-fujar dan bagaimana berdasarkan mereka al-abrar. Innal abrara fi na'im. Sesungguhnya al-abrar orang-orang yang beriman yang beramal soleh tadi itu fi na'im benar-benar ada di dalam kenikmatan maksudnya adalah sur surga. Mereka dalam surga sebagai balasan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah beramal soleh. Alal yang yanzurun. Alal araik. Alas surur fil hijal. Di atas Eh, ranjang-ranjang uh, hmm? yang ber apa nama usia itu apa itu yang diitari dengan kain selambu ya, yang dikasih selambu hmm? jemaah hajlah yang turun mereka melihat dalam keadaan melihat ma'utu minan naim apa yang diberikan kepada mereka daripada kenikmatan. Tarifu fi wujuhim kamu mengetahui kitab Qur'an Muhammad eh, Muhammad fi wujuhim di wajah-wajah mereka al-abrar nadratan naim bahjatat tana'um kesenangan, kegembiraannya, kenikmatan dari itu wasnuhu dan baiknya. Maksudnya dari wajahnya tadi itu nampak wajah orang yang gembira. Dalam keadaan putih, bersih, dalam keadaan berseri-seri, kelihatan wajahnya orang gembira gitu. Yuskauna mereka diberi minum min rahiqin daripada rahiq khamr minuman arak khalisatin yang murni minad danas daripada yang kotor huh? khamr yang murni daripada yang kotor bukan dari najis karena khamr yang ada di dunia ini najis ya Maktum yang tertutup ala inaiha di wadah-wadahnya itu khamar la yafuku tidak bisa membuka khatmahu tutupnya itu ina wadahnya khamar illahum kecuali mereka timbul pertanyaan loh ini ada khamar di wadah yang tertutup yang bisa membuka cuma orang-orang itu tapi ada wa anharim min khamrin. Sungai daripada khamr. Lah itu kan berarti bukan maktum, bukan tertutup. Dikatakan sungai khamr itu untuk yang umum. Tapi ini khamr khusus. Hah? Khamr khusus untuk mereka. Hmm, khamr khusus untuk untuk mereka al abror dari itu. Jadi bukan khamr umum ini. Ya. Khitamuhu misik. Akhir minumannya akhir syurbihi akhir minumannya setelah minum khamr minum itu akhirnya misik yafuhu minhu raihatul misik keluar dari itu akhir minumannya bau yang sangat harum seperti misik. Jadi menggambarkan bagaimana kenikmatan orang yang banyak berbuat amal soleh di atas dunia ditaruh di surga bukan hanya masuk ke dalam surga keliling atau berkemah ada di sana tapi disediakan kasur yang sangat istimewa bagikan pengantin yang dikelilingi dengan eh, kain-kain uh, yang sangat indah seperti apa namanya tadi selambu-selambu Kemudian mereka menyaksikan bagaimana kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Makanan, minuman, bidadari, semuanya Allah berikan Hah? Kemudian disifatkan minuman ada satu minuman yang istimewa yang disebut rohik. Itu adalah khomer yang sangat hebat. Khomernya di surga bukan khomer di dunia. Kalau khomer di dunia inti bisa pingsan, teler, tapi khomer di sana ladatin lisyaribin. Nikmat bagi yang meminumnya karena bisa dia terbang dan melihat keindahan surga dari atas. Hah? Wa khitamuhu dan biasanya orang kalau sudah banyak minum itu tambah enggak enak, tambah enggak enak. Tapi justru tambah lezat tambah lezat dan puncaknya nanti mengeluarkan bau yang sangat harum yaitu bagaikan minyak misik. Wa fi mutanafisun. Dan di dalam urusan itu untuk mencapai kenikmatan surga yang demikian tinggi itu faliyatanafasil mutanafisun falyarghabu hendaknya benar-benar mengharap orang dari itu bil mubadarah dengan segera bergegas kata orang sekarang. eh? Ila taatillah untuk melaksanakan taat kepada Allah. Jangan menunda-nunda. Bersainglah kamu, bergegaslah kamu, saling bersaing, saling cepet-cepetan ya untuk mencapai itu semuanya. Gampangannya kalau ada dapat satu barang yang sangat bagus, murah sekali. Rebutan orang tadi itu ingin mendapatkan itu. Nah, berebut ingin mendapatkan itu. Begitulah ini surga yang begitu mahal asal kamu taat kepada Allah di atas dunia dan itu tidak berat taat kepada Allah Subhanahu wa taala falyatanafasil mutanafisun bersaing jangan udah inti ajalah fadhol ana ah, enggak sudah enggak ada begitu urusan dunia rebutan sampai jahat nah urusan surga khas inti aja yang masuk ana ana labas ada di bawah begitu ana biar nanti ada surga paling rendah aja paling bawah jangan Falyatanafasil mutanah mutanafisun sama dengan misalnya kamu disuruh milih Holden wala Mercy. Wow, bersaing ingin Mercy, gimana caranya dapat Mercy? Falyatanafasil visun suruh milih Ajus sama pikir, Paham ya? Ya, milih Bikir wa bidzalika falyatanafasil visun itu urusan dunia. Tapi urusan akhirat lain lagi. Paham ya? Uh, urusan akhirat oh dia mengakhir-akhirkan ente tafadhol sudah anak, anak enggak apa-apa sudah yang penting anak begini. Jangan yang penting, ente harus lebih. Untuk urusan taat harus bersaing benar. Justru urusan dunia tadi itu inti rem, inti rem, inti rem gitu maksudnya. Wa mizaju min tasnim. Wa mizaju dan campurannya Mayum zajubih apa yang dicampur ini ada bacaan ta'rifu fi wujuhim nadratun naim ada yang baca tu'rafu fi wujuhim nadratun naim. Nah, tu'rafu diketahui tutup lututnya ditutup. Tu'rafu diketahui dari, di wajah mereka nadratun naim ada yang membaca mabni lil majhul tu'rafu ada yang membaca yu' ta'rifu ada lagi bacaan tapi syad yu'rafu fi wujuhim nadratun naim wa mizajuhu dan campurannya mayum zajubih dan campurannya akhir minuman dari itu atau minuman dari itu min tasnim daripada tasnim apa nasama itu coba tasnim dari tasnim apa itu tasnim ainan la min, min lughah min lughah ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Tasnim itu adalah ain, satu mata air. Satu mata air. Fa nasabahu me, atau fanas fanasabahu menasabkannya tasnim ainan jadi badannya di ainan kok kok tidak ainin min tasnim itu ya bi amdah mugaddar ha? dengan fiil yang mugodar amdahu ainan gitu ya mengisi ya hmm. yashrabu bihal mugarrabun yang minum dengan itu ain al muqarrabun orang-orang yang dekat kepada Allah pilihan Allah Subhanahu wa taala minha daripada itu ain mereka menikmati daripada mata air yang dicampur dengan Homer tadi itu dengan minuman tadi itu ya bil mugharabun bukan Homer, tok malah minum juga dari ain tadi itu dari tasnim dikatakan di uh, tafsir tasnim itu nama daripada sumber tadi itu bahwa sumber itu mengalir bukan ada di dari bawah surga, tapi dari atas. Dikatakan tasnim dari nasama yunasimu menuangkan. Sumber tadi itu menuangkan dengan sendirinya ada di wadah-wadah tadi itu sesuai dengan keperluan atau kebutuhan orang-orang yang minum ada di situ. Kalau penuh, kalau sudah sesuai dengan ukurannya berhenti. Jadi sumbernya ada di atas. Allah a'lam itu di surga ya. Kemudian wadah-wadah sudah disediakan. nggak perlu inti ngambil, sumbernya sendiri yang memasukkan air ke situ. Memasukkan kebutuhan air yang ada di situ. Kamu perlu separuh sesuai dengan ukuran tadi itu ya separuh persis. Penuh ya penuh. Pokoknya nggak sampai habis, menyumber terus kebutuhan yang di, untuk diminum tadi itu nggak sampai habis, nggak sampai ngebor, ya? Karena bukan dari bawah, dari atas. Nah, dan itu sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Subhanallah. Semuanya itu diberikan yashrabu bihal muqarrabun, minum dengan itu semuanya ain al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia di atas dunia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. yaltadzu yashrabu bihal mugarrabun mereka menikmati ya innal ladzina ajramu kalau tadi itu al-abror. Orang-orang yang taat kepada Allah begitu dalam kenikmatan. Bagaimana nasib orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat kepada Allah? Innaladzina ajramu sesungguhnya orang-orang yang jahat. Ajramu. Ka'abi Jahal seperti Abi Jahal Wanahwih atau yang semisal dengan Abi Jahal banyak yang semisal dengan Abi Jahal, Utbah, Walid ibn al-Mughirah, Al-As bin Wa'il, orang-orang kafir Mekah. Kanu minal ladina amanu, ada mereka orang-orang yang jahat tadi itu daripada orang-orang beriman berlak bersif, apa, e, berbuat kepada orang-orang yang beriman ke Ammar seperti Ammar bin Yasir ini masakin ini orang-orang yang nggak punya ini Wabilal asal Buddha ini ya wa atau yang semisal mereka seperti Khabbab suheb, mereka sebagian bukan orang Arab dan mereka asalnya Buddha begitu orang-orang yang rendahan Menurut mereka, yadhakun, mereka menertawai. Orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang jahat tadi menertawai orang-orang beriman yang kelas-kelas begini. Dianggap mereka adalah orang rendahan, ditertawai. Istihzaan bihim karena menghina mereka. Wa idza bihim dan jika berjalan orang-orang beriman seperti Bilal, Khabab tadi itu jalan bihim melewati mereka orang-orang mujrimin orang-orang kafir tadi itu Abi Jahal dan semisalnya yataghamazun mereka saling mengisyaratkan dengan mata yusyiru al-mujrimun memberikan isyarat orang-orang yang jahat tadi itu ilal mukminin kepada orang yang beriman bil jafni dengan kelopak mata wal hajibi dan alis istizaan karena menghina. Nah, karena ada itu orang gini Jalan begitu dengan menghina nih, dengan matanya, dengan dengan apa? Dengan alisnya ini. Nih, itu biasa itu ya. Nah, itu penghinaan. Nah. Wa idan galabu ila alihim dan jika mereka pulang orang-orang kafir tadi itu mujrimin tadi itu pulang roja'u ila alihim kepada keluarga mereka pulang ke rumahnya mereka in galabu fakihin mereka pulang dengan menertawakan menceritakan yang jelek-jelek dengan membanggakan dengan bangga nah fakihin atau dalam keadaan menghibur terhibur dalam keadaan terhi terhibur wa fi qiraah bukan fakihin tapi fakihin gitu mu'jibin bidzikrihim mereka kagum dengan menceritakan mereka orang-orang ber bidzikrihim dengan menceritakan mereka mereka orang-orang mujrimin itu al-mukminin terhadap orang-orang beriman diceritakan dia lihat Bilal Bilal yang begini itu dan ini cerita ngakak-ngakak mereka. Terhibur dengan itu. Hmm? Wa idhar aum dan jika menyaksikan mujrimin orang-orang kafir itu yang jahat itu mereka hum al mukminin ra'au al mukminin kalau mereka berkata inna haula ila Mereka berkata sesungguhnya mereka orang-orang beriman model Bilal dan semisalnya itu labalun benar-benar sesat mereka goblok itu orang orang ini. Dah ngerti bodoh tidak mikir liimanihim karena imannya mereka orang-orang yang beriman tadi itu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mensifatkan bagaimana sifatnya orang-orang mujrimin. Orang-orang mujrimin itu menertawakan orang-orang beriman. Mereka menganggap orang beriman itu adalah nggak maju, bodoh, nggak intelektual, eh, gampang terpengaruh begitu. Karena itu mereka selalu mengejek diemnya juga mengejek nanti kalau sudah eh, ketemu diceritakan lihat lihat bodoh itu orang karena mereka menjadi orang beriman kepada Muhammad. Jadi mereka menganggap tidak beriman dengan Nabi itu adalah satu kemajuan intelektual. Meninggalkan Islam itu adalah satu kemajuan. Dan begitu di akhir zaman ya. Subhanallah. Nah, itu dahulu begitu dan Nabi menyatakan wasyudu ghariban kama bada. Akan kembali Islam itu seperti dahulu. Banyak yang mengecek. Kalau inti jadi orang pakai serban, kemudian ahli ke masjid, bawa kitab, tuh, <laughs> bawa kitab, halul, bawa laptop yang bagus. Nih, hah? Pakai pakai apa? Pakai siwak. Kudu pakai siwak. Ada apa pakai siwak? Pakai unci yang bagus. Oh maju kalau pakai unci, oh hebat. Gitu pakai siwak, tidak maju gitu. Ilal masjid. Masjid. Ya simple nih masjid ini. Maju sekarang berangkat ke diskotik sana. Hmm? Subhanallah. Kama sa'udu ghariban kama bada kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Fatu balil ghuraba maka beruntung sekali bagi orang-orang yang ghuraba. Bagi orang-orang yang dianggap asing, yang aneh, yang muncul aneh di akhir zaman itu, tapi karena benar sebenarnya. Dianggap aneh dari itu, oh itu beruntung itu. Kenapa? Karena mereka jadi orang baik ketika manusia dalam keadaan rusak semuanya. Mereka jadi orang yang pertahankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala manusia saat itu sudah meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bahwa di akhir zaman ini nanti yang mempertahankan ajaran agama ini kagabit jamar. Seperti orang membawa bara api. Bara-bara api itu kan panas terus itu. Panas terus. Jadi terus gitu diganyang. Orang yang mempertahankan agama ini. Gak tunggu orang lain. Hatta keluarga sendiri. Banyak gak setuju ini. Ada apa begitu? Ada apa begini? Kamu tuh gini terus ya. Bodoh kamu itu. Kasihan istri kamu. Kasihan anak kamu. Kasihan dianggap kalau melanggar ajaran Allah itu adalah bentuk rahmah. Dia nggak faham, Justru rahmah itu kalau tetap mempertahankan orang itu dalam ajaran Allah. Allah. Nah, karena itu ya nasibnya orang hidup di akhir zaman tadi itu. Mereka tadi itu akan selalu dalam keadaan seperti di atas bara api, kepanasan terus, kancat-kancit kata orang sekarang tadi itu. Tapi harus dipertahankan supaya nggak sampai ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala نعم موجود قبل أنا شفته أيه. وبعدين وما ursilu alaihim hafidin mereka orang-orang kafir itu ma ursilu tidak diutus oleh Allah ma ursilu al-kufar alaihim terhadap orang beriman hafidin sebagai penjaga. ada pengurus orang beriman. Delok-delok Bilal itu. Delok-delok itu. Ada apa mereka tidak diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan atau menjaga orang-orang beriman, orang-orang kafir itu. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Lahum lil mu'minin au atau mereka tidak diperintahkan untuk menjaga amalnya orang-orang beriman, orang-orang kafir itu hatta yaruduhum ila masalihim sehingga orang-orang kafir itu akan mengembalikan orang beriman kepada maslahat-maslahat mereka enggak Tidak ada, ada apa mereka itu selalu membicarakan orang-orang beriman Tidak ada perlunya Lalu mereka tidak diutus oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah untuk menjaga, untuk memperhatikan, untuk nanti nasihati Tidak ada Loh kok mereka setiap saatnya begitu kan sama orang beriman dari itu? Selalu mengkritik, selalu mengkritik, selalu mengkritik gitu. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Dahulu di atas dunia mereka menertawakan orang beriman, mengejek orang beriman. Fal maka hari kiamat nanti, hari ini alladzina amanu minal kufar, orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir yadhakun. Mereka orang beriman yang akan tertawa. Nah. Orang kafir dalam azab, orang mukmin dalam keadaan nikmat. Mereka akan tertawa. Kenapa digambarkan alal araiki yang turun? Mereka orang-orang beriman di atas kursi, di atas kasur-kasur yang ber yang dikelilingi oleh selambu tadi itu fil jannah di surga yang turun dalam keadaan menyaksikan melihat min manazilihim daripada tempat-tempatnya mereka orang kafir min manazilihim daripada tempatnya mereka orang beriman di surga ilal kufar melihat kepada orang-orang ka? kafir wahum yu'adzabun dan orang kafir dalam keadaan sedang diadab haku maka tertawa orang-orang yang beriman minhum daripada melihat keadaan orang-orang kafir kama dhahikal kufar sebagaimana orang-orang kafir tadi itu minhum terhadap orang-orang beriman di atas dunia fit dunia di dunia menertawakan nah, nanti ada satu hiburan khusus bagi orang beriman untuk menyaksikan bagaimana siksanya mereka di, di adab neraka jadi itu merupakan hiburan eh? lelucon ada lelucon lawak lawak Bagaimana nanti misalnya Abu Jahal, Fir'aun, paham ya? E, kalau enggak kalau enggak dapat hidayat bus misalnya nanti. Ya, yang jahat-jahat sama orang beriman itu e, ketika di neraka nanti orang-orang mukmin duduk di atas arikah tadi itu kasur-kasur yang empuk yang begitu nikmat dengan minumannya dan makanannya dibukakan bagaimana mereka menyaksikan orang-orang disiksa di neraka. Ada yang berpendapat dibuka pintu neraka saat itu. Tapi nggak nggak terasa panas. Ya, nggak terasa panas, nggak tahu itu gimana caranya. Melihat langsung atau kalau ngelihat ada TV besar mungkin nggak paham ya. Hah? Dibukakan neraka, ngelihat neraka itu dibuka mereka tadi itu menjerit-jerit karena kepanasan disiksa oleh Allah Taala ingin berusaha keluar udah mendekat sama pintu ditutup ngeledek mana ah, di situ tertawa orang-orang yang yang beriman ini yang menghina ini yang menghina Rasulullah kurang ajar sama kaum muslim ini mereka tertawa Hah? ini termasuk lawaknya ada di surga nanti ya untuk menghibur penghuni surga udah mereka dalam nikmat masih dihibur begitu Ya, karena mm, bagaimana mereka menyiksa Bilal, bagaimana membunuh orang tuanya Ammar bin Yasir dan ibunya Ammar bin Yasir dari itu dan mereka akan dihibur dengan itu semuanya. Nah, mereka telah membuat susah orang beriman, menangis orang yang beriman, menyiksa orang beriman dan sekarang Allah yang membalas menyiksa mereka, membuat mereka menangis naudzubillah min dzalik. Hal thuwibal kufar maka ya falun. Hal thuwibal kufar apakah dibalas juzia orang-orang kafir apa yang mereka telah lakukan? Ya, tentunya dibalas. Hah? Tentunya itu semuanya adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan mereka. Dan nanti akan di, bisa dilihat bagaimana orang kafir nanti itu satu sama lain saya menyalahkan ini gara-gara koni. Gara-gara kon itu dan ini yalan ba'dhum ba'dhon nanti. Ya. Yalan ba'dhum ba'dhon. Nauzubillah min dzalik. Ada yang perlu dibahas? lihat di sini terangkan al-alim fihim antan min jifat himar la yakunul mumfim adal minal amah orang beriman itu nanti di akhir zaman itu lebih hina di pandangan orang daripada budak dipermainkan tidak dihargai orang beriman itu yang dihargai orang-orang fujar Orang-orang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda lihat sekarang. Ada orang soleh alaikum masjid. Penyanyi top rock. Mekal-mekal seperti itu. Bu, dihargai. Hah? Di akhir zaman gitu. Tapi ya jangan jadi seperti itu. Itu bukan satu kemuliaan. Dalam riwayat yang lain, al-alim fihim antan min jifah Orang yang mengamalkan ilmu, yang alim, yang amil maksudnya, nanti hidup di, di akhir zaman dari itu lebih busuk bagi mereka daripada bangkai himar. Pak senang. Apa itu? Wah, oh, yang penampilan pakai jas, pakai dasi, salaman sama perempuan-perempuan, kemudian uh, kumpul dengan artis-artis ceramah itu dan ini ngakak-ngakak, uh, itu adalah yang hebat. Yang waro yang itu antan bin jifat khimar. Dianggap itu adalah lebih busuk daripada bangkainya himar, bangkainya keledai. Anda lihat. Hmm? Justru yang begitu-begitu itu yang menjadi mulia. na'udzubillah min dzalik. Dianggap berkembang. Ini eh, tokoh masyarakat, ini tokoh pembaharuan Islam. Ngawur. Tokoh pembaruan Islam nyanyi-nyanyi doi. Tokoh pembaruan Islam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pembaharuan itu, pengerusak itu. Men, kan? Justru itu yang dimuliakan, diagung-agungkan, yang disanjung. Yang paro itu dan ini antan bin Cifat khimar. Dalam pandangan mereka adalah lebih busuk, lebih jelek, lebih hina daripada bangkainya keledai. Ya tetap Ikuti Rasulullah aja. Nanti Allah akan tampakkan bagaimana di akhirat kemuliaan orang-orang yang demikian dan bagaimana hinanya orang-orang yang dimuliakan. Hah? Orang yang dianggap mulia oleh orang-orang akhir zaman nantinya.